<clears throat> kita lanjutkan pembahasan tentang huruf lekhofli atau huruf al-jarli. sampai pada huruf yang keempat yaitu alat Terakhir itu ya sudah selesai tentang alat <clears throat> Berikutnya alham itu huruf jar atau huruf khafat yang kelima yang disebutkan dalam mat, e, matan e, eh, sebelumnya yakni fi <clears throat> contohkan dalam ayat wa antum akifuna fil masajid. Eh, kalian keadaan kalian itu beriktikaf di masjid-masjid di surah Al-Baqarah ayat yang ke-187 Fa'idha wajadta kalimatan jika engkau mendapati satu kata kalimah ya itu kata dakhalat alaiha fi yang masuk padanya fi satu kata yang dimasuki oleh fi fahiya ismun maka kata tersebut adalah ism wa mitlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan contoh ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin dalam sebuah rumah min buyutillahi di antara rumah-rumah Allah al-hadis Rawahu Muslimun hadis ini diriwayatkan Imam Muslim <clears throat> Kitab Zikri wa Du'ai <clears throat> dalam kitab zikir dan doa babu fadlil istima'i ala tilawatil qur'ani wa ala zikri bab keutamaan istima' keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan untuk berzikir nomor rakam rokmu nomor hadis ya 2699 dalam hadis tersebut disebutkan tadi ya wa mastama'a qaumun fi baitin ada fi dan masuk pada satu kata yaitu baitin maka baitin ini termasuk ism karena dia dimasuki oleh fi <clears throat> dari ayat yang sebelumnya dijelaskan oleh Syekh wa antum aqifuna fil masajidi al masajidi ismun al masajidi di sini ismun adalah ism fiha min alamatin asma'i salatu salatu alamatin pada kata ini di antara tanda-tanda isem yang ada itu ada tiga tanda. Ada tiga tanda di antara tanda-tanda isem yakni harful khafdi, huruf khafd. Ya, maksudnya didahului atau dimasuki oleh huruf khafd atau huruf jar yaitu fi. Wal alifu wal lamu kemudian dimasuki oleh alif lam wa khafdu dan khafd. Keadaan al masajidi itu khafd atau jar huruf akhirnya dengan kasrah jadi ada tiga tanda isem di sini. Sehingga al-masajidi termasuk isem. <clears throat> Kemudian dari hadis tadi, wa mastama qaumun fi baitin salatu alamatin. Ini juga ada tiga tanda. At-tanwinu, yaitu tanwin. Fi baitin. Huruf akhirnya di tanwin. Wal khafdu. Tanda yang kedua itu khafad atau jar, yakni huruf akhirnya berharokat kasroh. wa dukhulu harfil khafdi dan masuknya huruf khafd yakni dimasuki oleh fi fi baitin ada tiga tanda yaitu tanwin khafd yaitu atau jar itu dengan kasrah kemudian masuknya huruf khafd masuknya huruf jar <clears throat> kemudian min buyutillahi alamatani ada dua tanda pada lafaz buyuti ya. Pada lafaz buyuti ada dua tanda. Dua tanda yang menunjukkan dia itu ism. Yaitu harful khafdi, huruf khafd, masuknya huruf jar yaitu min wal khafdu dan khafd atau jar. Buyuti dibaca dengan kasrah. Dia khafd atau dia jar. Ini. Wa fi dan huruf fi ini huruf jar fi'i hmm, laha ma'anin katsiratun <clears throat> mempunyai makna yang banyak mempunyai bak banyak makna minha diantaranya ad tuh, itu darfiyah terkait dengan zaraf ya, zaraf itu menjelaskan e, terkait dengan tempat dari suatu fi'il yang dilakukan yang diamalkan Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Wa antum 'akifuna fil masajid." Ya. Idan al-masjidu zarfun. Jika demikian, al-masjidu itu adalah zarfun, zarf. Ya. artinya terkait dengan satu tempat, eh, terkait dengan tempat, keadaan tempat. Ini. <clears throat> Wa taqulu dan kau katakan contoh dalam satu kalimat Ar-rajulu fil majlisi, laki-laki itu ada di majlis Idan al-majlisu dharfun. Ya. Dharfun lahu. Jika demikian, al-majlisu itu adalah dharfun, sebagai dharf lahu untuknya, untuk ar-rajul tadi. Ya. Jadi e, menunjukkan terkait dengan tempat. Ini dalam hal ini tempat ya. Wataqulu al-ma'u fil ka'si Contoh yang lain dalam satu kalimat, al-ma'u fil ka'si. Air itu ada di di gelas. Al-ka'su zorfun Al-ka'su di situ zor. Jadi terkait dengan suatu tempat, suatu wadah, suatu tempat itu tadi. Jadi itu diantara makna dari fi, yaitu ad ya, menunjukkan terkait dengan dorof atau tempat. Dan di sana masih banyak makna-makna fi yang lainnya. Tadi disebutkan, dinyatakan laha ma'anin kasiratun. Makna-makna yang banyak, ada banyak makna dari fi. Sehingga dalam apa memaknai atau menerjemahkan mengartikan fi ya, itu tidak harus dengan lafaz di atau di dalam bisa dengan lafaz yang lain sesuai dengan siapul kalam sesuai dengan konteks kalimatnya kalau dalam contoh-contoh yang ini tadi, karena itu makna zarfiyah terkait dengan zarf, maka bisa diartikan diterjemahkan dengan di. Kalian beritikaf di masjid-masjid, orang itu ada di majelis, <coughs> air itu ada di gelas. Dan nah, ini makna makna zarf, makna zarfiyah. Tapi kalau makna yang lain, ya tentunya nanti dalam menerjemahkan mengartikan juga tidak dengan lafaz di atau di dalam sesuai dengan siapul kalam ini dan sesuai dengan apa e, <clears throat> eh, padanan kata dalam bahasa Indonesia apa yang lebih tepat pas dan demikian pula yang berlaku pada huruf-huruf jari yang lain tidak hanya fi itu saja termasuk ala kemudian apa kemarin ila dan seterusnya min itu juga ada banyak makna di sana ada beberapa makna di sana maka dalam menerjemahkan dalam mengartikan dalam bahasa Indonesia ya, tidak harus dengan lafaz-lafaz tertentu ba tidak harus dengan dengan ala tidak harus dengan kata di atas ya. itu diantara makna-maknanya yang berikutnya <clears throat> warubba huruf jar atau huruf kafat yang berikutnya yakni rubba Takul, engkau katakan rubba rajulin laqi laqituhu. Rubba rajulin laqituhu. Ya. Ini bisa bermana sedikit orang yang aku temui, tapi juga bisa bermana banyak orang yang aku temui sesuai konteksnya. Nanti dijelaskan insyaallah. Faida wajatta kalimatan jika engkau mendapati satu kata dakhala alaiha rubba yang dimaksudi oleh rubba fahiya ismun maka kata tersebut adalah ism <clears throat> farajulun fi qawlika rubba rajulin ismun maka lafat rajulun kata rajulun dalam ucapanmu itu tadi rubba rajulin ya, rajulin atau rajulun tersebut ismun adalah ism fihi min alamatil asma'i pada kata ini pada kata rajulin atau rajulun itu tadi ada tiga tanda di antara tanda-tanda isim yang ada. Fihi min alamatil asma'i salatu alamatin. Ada tiga tanda di antara tanda-tanda isim yang ada, yakni dukhulu harfil khafdi, masuknya huruf jar, wa tanwinu dan tanwin, wal khafdu dan khafd atau jar. Ya. Rajulin dimasuki huruf jar yaitu rubba. Kemudian tanwin, rajulin huruf akhirnya ada bunyi nun sukun menunjukkan dia itu tanwin kemudian khafat atau jar ini harokatnya di kasrah ada tiga tanda menunjukkan dia termasuk isim <clears throat> wa rubba kemudian rubba apa makna dari rubba litak lili wa takfiri ya, untuk menunjukkan sedikit taklil menunjukkan sedikit wa takfiri dan menunjukkan banyak berlawanan ya bisa menunjukkan sedikit tapi juga bisa menunjukkan banyak hasbas siyaqi sesuai dengan konteksnya <clears throat> sesuai dengan konteksnya sesuai dengan konteks kalimatnya siyakul kalam ya hmm. jadi kalau dalam satu siak satu konteks menunjukkan makna banyak atau terkait dengan sesuatu yang banyak maka rubah bermakna banyak tapi kalau dalam siak tersebut itu menunjukkan itu sedikit terkait dengan sesuatu yang sedikit mengarah pada sesuatu yang sedikit maka rubah bermana sedikit ya. dari contoh tadi ya rubah rojulun itu bisa bermakna ya, sedikit atau amat sedikit laki-laki yang aku temui tapi juga bisa bermakna amat banyak laki-laki yang aku temui sesuai dengan siap ya masih ada dua makna rubah yang berlawanan atau berkebalikan at-taqlil menunjukkan sedikit dan at-taksir menunjukkan banyak Qala Qala di sini yaitu qala al-musannif yaitu Ibnu Ajurum wal ba'u wal kafu wal lamu kelanjutan dari huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar yang disebut oleh Ibnu Ajurun yakni sesudah huruf ba yaitu ta kemudian kaf kemudian lam ya, jadi disebutkan dengan nama hurufnya ya, huruf ba huruf kaf dan huruf lam ya, ini nama huruf bukan lafaz bukan bunyi bukan ucapan tapi nama nama huruf Dijelaskan di sini. Al kalimatu allati fil awali kata-kata yang ada di awal yaqulu rahimahullah yang dikatakan oleh Ibnu Ajurum semoga Allah merahmati beliau wahia yakni min maksudnya kata-kata itu adalah huruf-huruf jar atau huruf-huruf kafat yang disebutkan di awal oleh Ibnu Ajurum yakni min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba asitu enam ya min ila an ala fi rubba ada enam asitu ada enam asitu hadhihi qalaha bilafziha enam ini beliau ucapkan dengan lafadznya ya. dalam matan al disebutkan ya huruf fakot yakni min ila an ala fi rubba. Ini disebutkan dengan lafadznya min dibaca dengan min, ila dibaca dengan ila dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Diucapkan dengan lafadznya. <clears throat> Wal ba'u adapun ba qala hadisnya, Beliau mengucapkan itu dengan namanya. Ya. Ba beliau ucapkan dengan namanya walam yakul dan beliau tidak mengatakan tidak mengucapkan wa bi ya, tidak mengucapkan huruf jar atau huruf khafat itu adalah bi tidak mengucapkan demikian wa kafu kemudian beliau mengucapkan dengan kaf walam yakul waki atau waka dan tidak mengucapkan dengan ki atau ka walamu dan mengucapkan menyebutkan huruf jar itu dengan lam nama hurufnya lam walam yakul wa li dan tidak mengucapkan dengan kata dengan menyebut li tidak tapi menyebut dengan ba ka lam ya, tidak menyebut dengan di ka atau ki atau li tidak seperti itu lima ada kenapa di al-ma'rufa dan nahwiyina karena yang ma'ruf yang dikenal di kalangan ahli nahwu أن الكلمة إذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها bahwasanya kata jika dia itu tersusun dari satu huruf jika keadaan itu hanya tersusun dari satu huruf yuntaku bismiha maka diucapkan dengan namanya suatu kata jika tersusun hanya dari satu huruf saja maka dia diucapkan dengan nama hurufnya ya wa idza kanat ala harfaini fa dan jika dia itu tersusun dari dua huruf atau lebih fa tuzkaru bi lafziha maka dia disebutkan dengan lafadznya kalau hanya satu huruf maka sebut ucapkan dengan nama hurufnya ba lam kaf itu kan nama hurufnya karena hanya satu huruf tapi kalau dua huruf atau lebih maka ucapkan dengan lafadznya Fakul maka katakanlah min harus jarin. Min adalah huruf jar. Wala takul dan, jangan engkau mengatakan al mimu wan nunu harf jarin. min dan nun adalah huruf jar. Ya, tidak seperti itu karena min itu dua huruf. Ya. Kalau dua huruf ya tidak Maka kan dengan lafaznya itu dibaca min ya min. Tidak usah dirinci min dan nun tidak seperti itu. Tapi kalau yang satu huruf seperti ini tadi, yang satu huruf, kita ucapkan dengan nama hurufnya. Sebut dengan nama hurufnya. Ba, kaf, lam. Kelanjutannya tadi, li zaidin. Misalnya dalam contoh ya, li zaidin Takulu engkau katakan alamu harfu jarrin lam itu adalah huruf jar li zaidin itu lam dan masuk pada zaidin nama orang maka hurufnya hanya satu ini zaidinnya kan isem nama orang maka katakan lam ini lam ini adalah huruf jar wala takul dan jangan kau mengatakan li harfu jarrin dan mengatakan ini li. Walaupun memang itu membacanya li, tapi karena hanya satu huruf, ada pun jenis huruf isim yang lain, ada bukan bagian dari huruf ini, itu sudah katakan ini lam huruf jar. Tidak dengan mengucapkan li huruf jar, tidak demikian. Tapi katakan ini lam huruf jar. Ya. Hmm. Itu kalau satu kata satu kata tersusun dari satu huruf demikian. Kemudian penjelasan tentang huruf-huruf tersebut yaitu ba, kaf, dan lam. Al ba'u min alamatil ismi. Ba ya, termasuk tanda-tanda ism. Fa idza wajadta kalimatan dakhalat 'alaiha al ba'u fahiya ismun jika engkau mendapati satu kata yang dimasuki oleh ba, maka dia itu adalah ism. Contoh, bismillahi. Bismi. Lafat ismi, ismun. Lafat ismi di sini adalah ism, termasuk jenis ism. Wa fihi min alamatil asma'i. okay. Eh, padanya yang termasuk tanda-tanda ism adalah dukhulu harfil khafdi. Masuknya huruf khafat yaitu masuknya huruf ba wal khafdu dan lafaz tersebut khafad atau jar yakni dibaca huruf akhirnya dengan kasrah ismi ismi huruf akhirnya kasrah itu khafad atau jar jadi tadi di awalnya dia dimasuki oleh huruf khafad contoh yang lain dalam ayat di surah Al-Zumar ayat 37 alaihissallahu bi'azizin dzuntiqamin maka eh, tidakkah Allah itu maha gagah perkasa eh, dintiqamin yang mempunyai balasan siksaan ya. apakah tidak tidakkah Allah itu maha gagah perkasa yang mempunyai siksaan balasan azizin ismun lafat azizin adalah ism li'annahu dakhala alaihi harful khafdi karena dia dimasuki oleh huruf khafd wahia alba wahua alba'u yakni huruf ba bi azizin wa khufidha selain itu lafaz azizin tersebut khufidha di khafat atau dijarkan azizin dibaca dengan kasrah huruf akhirnya wa nuwina dan ditanwin azizin huruf akhirnya ada bunyi nun sukun azizin ada nun sukunnya di situ maka menunjukkan dia di tanwin salah satu alamatin ada tiga tanda dimasuki huruf jar yaitu ba kemudian dia jar atau musyrur dan kemudian dia tanwin ada tiga tanda di sini. Wal ba'u ta'ti lis yati Ba' itu datang hadir ya, bermakna jadi untuk menunjukkan sebab hubungan sebab akibat walaha ma'anin kasiratun dan bak itu mempunyai banyak makna jadi sababiyah itu salah satu makna dari bak salah satunya ya di sana masih banyak makna yang lain Lakin minha asbabiyatu akan tetapi di antara banyak makna dari bab tersebut adalah asbabiyatu yaitu sababiyah yang menunjukkan hubungan sebab akibat itu tadi. Wa minha al-isti'anatu dan di antara makna ba adalah al-isti'anah meminta pertolongan. Isti'anah meminta pertolongan memohon bantuan. Ini. Diklu contoh, contoh yang isti'anah tu bil kolami. Saya menulis dengan pena. Ini makna yang isti'anah. Artinya dia menulis dengan bantuan pena. Wa kullu ba'in tadkhulu ala adawatil amali fahiya lil isti'anati dan setiap ba setiap huruf jar yakni ba yang masuk pada adawatil amali alat-alat untuk beramal, alat-alat untuk bekerja, berbuat, melakukan sesuatu fahiya lil isti'anati maka fa tersebut bermakna isti'anah tadi untuk bantuan untuk pertolongan Itu contoh darabtu bil asa aku memukul dengan tongkat maksudnya aku memukul dengan bantuan tongkat jadi ketika ba itu masuk pada alat-alat yang digunakan untuk beramal untuk melakukan sesuatu maka itu ba yang bermakna isti'anah. Katabtu bil qalami darabtu bil ata. Wa ta'ti li ma'anin ukhra dan ba itu nanti juga akan datang akan ada makna-makna yang lain. Ya. Jadi yang disebutkan ya baru sebagian-sebagian tidak semuanya karena memang sifatnya di sini uh, ya, untuk pemula untuk awal ya. kalau sudah terlalu banyak disebutkan nanti malah terlalu berat jadi yang ringan-ringan dulu yang berikutnya wal kafu kaf huruf jar kaf al kafu aidon min huruf al khafdi kaf ini juga termasuk huruf-huruf kafat, termasuk huruf-huruf jar takul kau katakan Fulanun kalbahri karoma Fulan itu seperti lautan karoma kemuliaannya Fulan si Fulan kemuliaannya seperti laut kal bahri Nakulu al bahri kita katakan al bahri ismun adalah ism kenapa fihi min alamatil asma'i salatu alamatin karena di situ ada tiga tanda di antara tanda-tanda ism apa al kafu yaitu kaf ini huruf jar ya. Kaf. Kemudian wal alifu wal lamu. Kemudian ada alif lam. Al bahri ada alif lamnya. Kemudian wal khafdu dan khafad. Dia dibaca dengan kasrah. Al bahri. Jadi ada tiga tanda isem. Yaitu masuknya huruf jar. Yaitu huruf kaf. Kemudian ada alif lam. Kemudian dia khafad atau jar. Ini. Lau qala qailun seandainya seseorang mengatakan fulanun kal bahru fulan seperti laut birrafi dengan rofa dengan membaca bomba kal bahru huruf akhirnya dibaca dengan bomba rofa Khotoon itu keliru itu salah kenapa di annal kafa harfu khafdin karena kaf itu adalah huruf khafat ya huruf jar yajibu ayyakfidho ma ba'dahu wajib untuk mengkhafatkan wajib untuk menjarkan isim sesudahnya membuat menjadi kasroh kalbahri au atau dia mengatakan fulanun kalbahra fulan kalbahra bin nasbi dengan nasab membacanya dengan fathah huruf akhirnya kalbahra ya nasab bagaimana ini khata'un keliru salah walakin yaqulu akan tetapi dia mengatakan fulanun kalbahri karoma fulan kal bahri ya dengan kasrah dengan jar ini. bil jarri dengan jar ini ya dengan kasrah huruf akhirnya dibaca dengan kasrah kal bahri fulanun ismun fulan lafat fulan eh, ya, lafat fulanun ini adalah ism wafihi min alamatil wafihi min alamati dan tanda-tanda ism yang ada padanya at-tanwinu yaitu tanwin ya, dibaca tanwin fulanun kan tanwin satu tanda sudah mencukupi ya untuk menunjukkan dia itu isem tidak harus tiga atau dua satu saja sudah mencukupi menunjukkan dia itu isem di sini tandanya hanya tanwin saja cukup menunjukkan itu isem wa karaman dan karaman ismun adalah isem fihi min, minal alamati tanda-tanda isem yang ada padanya at-tanwin itu tanwin Ya, hanya tanding saja karoman. Tanding saja sebagai tanda isim. Tidak khafat, tidak dimasuki huruf khafat, tidak ada alif lam, tetapi ada tanding di situ hanya satu tanda. Itu sudah mencukupi sebagai dalil petunjuk bahwasanya dia itu adalah isim. Hmm. Jadi minimal satu, paling banyak tiga, ya. Wa makna al-kafu e, atas bihu, Kemudian makna dari kaf, huruf jar kaf tersebut, maknanya adalah tasbih. Penyerupaan. Ya, seperti. Dalam contoh tadi ya, fulanun kal bahri karoma. Si fulan itu seperti laut kemuliaannya. Tasbih, menyerupai laut. Itu makna dari kaf, tasbih. Walamu aidon min hurufil khafdi dan lam ini juga termasuk dari huruf-huruf khafd. Idza dakhalat ala idza dakhalat ala ismin khafadathu. Jika lam itu masuk pada satu isim, maka dia akan mengkhafatkannya. Dia akan menjarkannya. Wala tadkhulu illa alal asma'i dan lam ini tidak masuk kecuali hanya pada isim-isim saja. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam ayat di surah Al-Adiyat ayat 8 Wa innahu lihubbil khairi lasyadid Dan sungguh dia okay, ya, untuk mencintai satu kebaikan lasyadid itu sungguh eh, amat sangat ya nanti terjemahan secara pas bisa dibuka di mushaf terjemahan penjelasan di sini terkait dengan li hubbi ya li hubbi ismun jadi pada lafaz hubbi ya, itu adalah ism lamnya huruf jar kemudian masuk pada ism hubbi ya. wa fihi min alamatil ismi <clears throat> dan tanda-tanda ism di padanya yaitu al khafdu khafat dibaca hubbi huruf akhirnya di kasrah itu jar atau khafat wa dukhulu harfil khafdi dan maksudnya huruf khafd maksudnya huruf jar yakni lam jadi lam itu masuk pada huruf di Kemudian al khairi dalam ayat tadi ya hubil khairi. Al khairi bagaimana? Ismun ya ism. Wa fihi min alamatil ismi tanda-tanda isim yang ada padanya al-matami ada dua tanda al khafdu yaitu khafat wa duhu artinya dia dibaca dengan kasrah al khairi dibaca dengan kasrah dia adalah khafat atau jar kemudian tanda yang kedua wa duhulu al alifi wal lami masuknya alif lam al khairi ada alif lam di situ menunjukkan dia itu khafat uh, dia itu isim ya ini la syadidun ya penjelasan dari ayat tadi ya kata berikutnya yaitu pada lafaz la syadidun syadidun di sini adalah ism jadi itu yang dimaksud syadidun ya diuraikan seperti ini ya lam dan syadidun syadidun itu ism wa fihi min alamatil ismi tanda-tanda ism padanya At-tanwin itu tanwin. Zabidun dengan tanwin. Itu sebagai tanda isimnya. Hanya satu tanda. Hmm, itu tanwin. Nah, kemudian tentang lamnya bagaimana? Walakin akan tetapi Allah muhuna li litaukidi. Lam di sini pada lakadid lamnya itu untuk taukid. Allah muhuna lam di sini ini untuk taukid. La syadidun lamnya untuk taukid, untuk menguatkan, untuk menegaskan kata sesudahnya. Subuh tadi. Walaisat harfu jarrin. Ya. Eh, Walaisat harfa jarrin dan lam yang bermakna taukid ini tidak termasuk huruf jar. Dia bukan huruf jar. Sehingga apa? Isen sesudahnya tidak masih tidak lasa didin tidak tetap sadidun tetap ini rofa dengan boma. kenapa karena lam taufid ini ini bukan huruf syar lam yang dari awal untuk menunjukkan taufid ini bukan huruf syar sehingga sadidun tetap rofa ya, tetap bomba jadi apa? Lam itu ada yang termasuk huruf jar, tapi juga ada yang tidak huruf jar. Bisa dengan maknanya. <clears throat> Kalau tadi termasuk taukid, maka ini bukan huruf jar, ya, untuk yang lam. Walamu ta'ti lima'anin dan lam itu juga ada beberapa macam makna, mendatangkan beberapa macam makna minha at-tamliku di antara makna dari lam adalah at-tamliku menunjukkan kepemilikan memiliki Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata dalam ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum dan untuk kalian separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian ai milkun lakum jadi lakum dalam ayat tersebut ya walakum miskun lakum di sini maknanya apa milkun lakum milik kalian menunjukkan kepemilikan kepunyaan kepunyaan kalian atau milik kalian watakulu dan kau katakan misalnya dalam kalimat almau li zaidin almalu li zaidin harta itu milik zaid kepunyaan zaid ai milkun lahu ini maknanya adalah, maknanya adalah milik dia miliknya, kepunyaannya. Hmm. Jadi lam yang termasuk huruf jar tadi di antara maknanya itu menunjukkan at-tamlik itu kepemilikan. Dan masih banyak makna lam yang lain di lain waktu insya Allah. Belum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? sedikit wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam idza wajatta kalimatan dakhala 'alaiha huruful qasami fahiya ismun huruf-huruf qasam termasuk huruf-huruf qasam yang berikutnya ya jika engkau mendapati satu kata yang dimasuki oleh huruf-huruf qasam maka kata itu termasuk ism wa huruful qasami tajurru aidan dan huruf-huruf qasam itu juga menjarkan fahiya min hurufil qafdi maka yaitu termasuk huruf-huruf qafat. Wahia yakni huruf-huruf kosan tersebut yakni al wawu wawu wal ba'u ba wat ka'u dan ka. Karena hanya tersusun satu huruf ya tadi, maka dia disebutkan dengan nama hurufnya wawu ba dan ka. Ada tiga huruf kosan, Wawu, ba dan ka. Penjelasannya kalau jika tidak ada salat sedikit sebentar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. insya Allah kita lanjutkan terakhir tadi tentang huruf-huruf qasam. Al-qasam ini bermakna sumpah. Artinya huruf-huruf qasam itu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada tiga tadi ya, yaitu wawu, ba, dan, dan ta. Berikut penjelasannya masing-masingnya. Al-wawu huruf wawu Allah Ta'ala wal fajri demi fajar demi waktu fajar demi waktu subuh walayalin ashrin dan demi malam yang sepuluh di surah Al-Fajr ayat satu dan dua Al-Fajri ismun Al-Fajri di sini adalah ism Iya, Al-Fajri itu termasuk ism. Li'annahu dakhala alaihi harful qasam. Karena dia itu dimasuki oleh huruf qasam. Wa fihi alamatun thaniyatun dan pada lafaz al-fajri ini ada tanda yang kedua yakni al-alifu wal lamu yaitu adanya alif lam al-fajri ada alif lam berarti menunjukkan ini ism tanda yang kedua tanda yang pertama tadi dimasuki alif e, dimasuki huruf kosam yaitu wawu. Kemudian tanda yang kedua adanya alif lam. wafi salisatun dan di situ wa salisatun dan di situ juga ada tanda yang ketiga al khafdu yaitu khafat dibaca dengan kasrah. Ini ada tiga tanda yang menunjukkan al fajri ini sistem Kemudian huruf kosong yang berikutnya wal ba'u ba. Qala Allah Ta'ala wa aqsamu billahi jahda aimanihim di surah Al-An'am ayat yang 109. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah jahda aimanihim dengan kesungguhan sumpah-sumpah mereka dengan kesungguhan sumpah mereka nanti dilihat di surah Al-An'am ayat 109 Al-ba'u huna harfu qasamin ba' di sini billahi wa aqsamu billahi ta di sini adalah huruf qasam. jadi bukan ta sababiyah, bukan ta isti'anah, tapi ini ba yang termasuk huruf qasam. Wa wallahi dan lafaz Allahi ismun adalah ism. Fihi min alamatil asma'i tanda-tanda ism yang ada padanya dukhuli harfil qasami alaihi yakni masuknya huruf qasam padanya wal khafdu dan khafat, artinya dibaca dengan kasrah billahi wal alif wal lamu dan tanda yang ketiga adalah adanya alif lam jadi pada lafzul jalalah pada lafaz Allah itu ada alif lamnya Allahu Allahu ada tiga tanda isim pada lafzul jalalah dalam ayat ini kemudian huruf kosam yang ketiga itu ta wa ta'u Qala Allah Ta'ala, ta. Contohnya dalam ucapan Allah Ta'ala, wa tallahi la'akidanna asnamakum dan demi Allah tallahi demi Allah bersumpah atas nama Allah la'akidanna asnamakum sungguh aku benar-benar akan menghancurkan berhala-berhala kalian di surah Al-Anbiya ayat 57 Allahi lafzul jalalah dalam ayat ini ismun adalah ism. Lianna fihi min alamatil ismi tanda-tanda ism yang ada padanya dukhulu harful qasami dukhulu harfil qasami alaihi yaitu masuknya huruf qasam masuknya huruf qasam huruf sumpah padanya wal alifu wal lamu tanda yang kedua itu alif dan lam adanya alif lam wal khafdu dan khafat Tanda yang ketiga adalah khafat atau jar, yakni dibaca dengan kasrah. Okay. Watallahi huruf akhirnya di kasrah. Ini masing-masing dari huruf-huruf kotam ada contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Wawu, ba, dan ta. Kemudian berikutnya, ida adofna jika kita tambahkan huruf al-qasam tadi huruf-huruf qasam yang tiga yaitu wawu, ba dan tak tersebut ila huruf al-khafdi atis ati pada huruf-huruf khafat yang sembilan huruf-huruf jar yang sembilan min ila an ala fi uba ba kaf lam ada sembilan ya. Kemudian huruf kof, huruf kosam tadi ada tiga. Ditambahkan pada huruf kofot yang sembilan. Suara al-jami'u isnai asyara harfan. Maka semuanya itu menjadi dua belas harf. Suara al-jami'u isnai asyara harfan. Semuanya itu menjadi dua belas huruf. Kulluha taqsibu. Semuanya itu mengkofatkan atau menjarkan. 12 huruf ini semuanya menjarkan, menjadikan jar, menjadikan huruf asalnya di kasroh. Tanda aslinya dengan kasroh. Kemudian ada satu tambahan faedah tentang huruf ta. Al-ba'u zakaraha al-muallifu rahimahullah. Ba yang disebutkan oleh muallif rahimahullah fi huruf khafdi pada huruf-huruf -huruf ba sebelumnya tadi disebutkan pada huruf-huruf qasam. Wa huruf hurufil qasami dan juga disebutkan dalam huruf-huruf qasam. Jadi ba disebutkan dalam huruf qasam termasuk huruf qasam, tapi juga disebutkan dalam huruf qasam termasuk huruf qasam. Fahiya idan ya, takuna mushtarikatan baina hurufil khafdi wa huruf al qasami maka dia itu tak tersebut jika demikian takuna mustarik mustarikatan maka dia itu berserikat ya, bersama-sama digunakan bersama-sama baina hurufil khafdi antara huruf qafat wa hurufil qasami dan huruf qasam ya, jadi ba itu bisa digunakan sebagai huruf qafat dengan maknanya makna sababiyah atau makna isti'anah atau makna yang lain tapi juga bisa digunakan sebagai huruf kosam yang digunakan untuk kosam untuk bersumpah. Tentunya apa untuk mengetahuinya dari siap dari siapul kalam. Hmm. Dan keduanya sama-sama mengkopatkan atau mengejarkan. Hmm. Kemudian sebagai penutup tentang tanda-tanda ism disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah intahal kalamu anil ismi okay. selesailah pembicaraan tentang ism pembahasan tentang ism fasara ismu yu'rafu bi arba'i alamatin fasara ismu yu'rafu bi arba'i alamatin maka isim itu bisa diketahui dengan empat tanda. Al-khafdu yaitu khafat yang pertama. Wa tanwinu tanwin yang kedua. Wa dukhulul alifi wal lami masuknya alif dan lam, masuknya alif lam yang ketiga. Wa huruful khafdi atau wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafat ini yang keempat. Jadi ada empat tanda untuk mengenali suatu kata itu termasuk isim. Yakni maksudnya anna kulla kalimatin bahwasanya setiap kata tajidu fiha wahidatan min hadhil alamati yang engkau dapati, engkau dapati padanya pada kata tersebut wahidatan satu satu saja min hadhil alamati dari tanda-tanda ini fahya ismun maka dia itu ism ini warubama yastamiu fiha alamatani dan terkadang di situ berkumpul dua tanda Warubama yastamiu fiha ala alamatin dan terkadang di situ juga bisa berkumpul tiga tanda jadi bisa satu tanda saja dari empat itu tadi bisa dua tanda dari empat itu tadi dan juga bisa tiga dari empat itu tadi wala yajtami'u fiha arba'u alamatin dan tidak bisa berkumpul padanya empat tanda. Dari empat itu kalau berkumpul semuanya malah tidak bisa. Tapi kalau hanya satu atau dua atau tiga bisa. Tapi kalau keempat-empatnya malah tidak bisa. Kenapa? Lianna tanwina wal alifa wal lama la yastami'ani. Karena tanwin dengan alif lam tidak bertemu tanwin dan alif lam itu tidak bertemu, tidak berkumpul dalam satu kata. Kalau di depannya sudah ada alif lam, maka tidak tanwin di akhirnya. Kalau di akhirnya itu tanwin, maka <coughs> maka <coughs> di depannya tidak ada alif lam. Jadi antara tanwin dan alif lam tidak akan pernah bertemu dalam satu kata dalam satu isim wallahu a'lamu dan Allah yang maha lebih mengetahui <clears throat> ada pertanyaan dari ini pembahasan ini tentang isim tanda-tanda isim tidak <clears throat> ada kita lanjutkan sedikit tentang biasa ada asilah pertanyaan tentang ini tanda-tanda isim ya, karena masih terkait ya sedikit ini Qala Allah Ta'ala Asilatun, pertanyaan-pertanyaan. Qala Allah Ta'ala Qul bala wa rabbi latub'atunna Katakanlah Bala wa rabbi Bahkan, ya Wa ya rabbi, demi La Latub'atunna, sungguh Kalian benar-benar akan dibangkitkan Di surah At-Taghabun ayat yang ketujuh Rabbi Pada lafad Rabbi Hal hiya ismun am fi'lun, apakah dia itu isim ataukah fi'il? Ismun, itu isim Wa ma hiya alamatul ismi fiha dan apa itu tanda isim padanya? Harful qasam, huruf qasam. Wa rabbi, wawunya itu wawul qasam. Jadi dia isim jadi tanda isim masuknya huruf qasam tersebut. Contoh yang lain. Alaisallahu bi'azizin Bukankah Allah itu aziz? Bukankah Allah itu maha gagah perkasa? Ya. Di surah Az-Zumar ayat yang 37. Ma taqulu bi azizin? Apa yang kau katakan tentang di azizin? Azizin ismun. Wa ma fihi min alamatil ismi? Apa tanda-tanda ism padanya? Harful khafdi adalah huruf khafat yaitu ba wal khafdu kemudian dia khafat dibaca dengan kasrah azizin Wat dan tanwin huruf akhirnya ada bunyi nun sukun azizin ya. Ini. Jadi tanwin itu bunyi nun sukun di akhir isim. Ini. Jadi ada tiga tanda pada azizin di sini. Berikutnya min min min huruf il -khafbi. Min itu termasuk dari huruf-huruf khafat. Min termasuk dari huruf-huruf jar Wa ma maknaha dan apa maknanya? Makna dari min ta'ti lil ibtida'i. Min itu bermakna ibtida, menunjukkan permulaan. Awal, permulaan dari sesuatu. Itu di antara makna dari min. Kemudian ila harfu jarrin, ila itu juga huruf jar. Wa ma maknaha dan apa maknanya? Al-intihau intiha, pengakhiran, penghabisan atau akhir dari tujuan ini. Matil, berikan contoh, berikan contoh atau contohkan. Qad qadintu, qadintu ilal madinati. Saya tiba, saya sampai di Madinah. Kalau bahasa Indonesia sampai di Madinah ya. Eh, dalam bahasa Arab di sini dengan ilah, qadintu ilal madinati. Saya datang saya sampai ke Madinah. Jadi sudah intihak sudah sampai tujuan, sudah di akhir perjalanannya itu di Madinah. Ini makna dari ila, di antara maknanya. Berikutnya, rubba lit taklili awit takfiri. Rubba itu bisa untuk taklil, menunjukkan sedikit, awit takfiri atau menunjukkan banyak. Dihas dihasabis siyaki dengan atau sesuai dengan siapul kalam konteks kalimatnya. Misalun contoh. Rubba rijalin yamutuna minal bardi. Ya, terkadang atau sedikit orang-orang itu mati dalam atau karena dingin. Tapi juga bisa bermana banyak. Banyak sekali, sering kali orang-orang itu mati minal bardi karena dingin. Ya, rijalin dalam kalimat ini kata rijalin ismun adalah ism Wa ma fiha min alamatil ismi dan apa tanda-tanda isim yang ada padanya? At-tanwinu yaitu tanwin, rijalin huruf akhirnya ada nun sukun, ada bunyi nun sukun itu tanwin. Wal khafdu kemudian khafat dibaca dengan kasrah rijalin wa dukhulu harfil khafdi 'alaiha dan masuknya huruf khafat padanya. Rubba rijalin, rubba itu huruf khafat. Al-kafu min huruf khafdi. Kaf ini termasuk huruf-huruf khafd, huruf-huruf jar. Wa ma maknaha? Dan apa maknanya? At-tashbihu yaitu tashbih. Penyerupaan, ya, menyerupai atau seperti. Itu makna dari kaf. Adkhilha ala kalimatin. Masukkan kaf itu pada satu kata. Contoh. Ra'aitu rajulan kal asadi. Saya melihat seseorang seperti singa. Ka Kal Asadi. Ada Kaf, kemudian Al Asadi. Al Asadi ismun. Al Asadi di sini sebagai ism. Wa ma fiha wa ma fihi min alamatil ismi dan apa tanda-tanda ism yang ada padanya? Di antara tanda-tanda ism yang ada padanya dukhulu harfil khafdi alaihi. Masuknya huruf khafd, masuknya huruf jar padanya yaitu kaf. Kemudian al-khafdu, gitu khafat dibaca dengan kasrah, al-asadi huruf akhirnya kasrah. Wal alifu wal lamu, kemudian adanya alif lam, al-asadi. Ada tiga tanda. Ini. Yang berikutnya al-lamu lam min il khafdi. Lam itu termasuk huruf-huruf khafat. Misalun contoh. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Di surah Al-Maidah ayat yang 120 ya, milik Allah, kepunyaan Allah, ya, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit-langit dan bumi. Kalimatu lillahi, kata lillahi ismun adalah ism. Wa ma fiha min alamatil ismi dan apa di antara tanda-tanda ism yang ada padanya? Al khafdu, yaitu khafd dibaca dengan kasrah lillahi. Wa dukhulu harfil khafdi, maksudnya huruf khafd yakni lam ya jadi pada lillah itu dimasuki huruf lam wal alifu wal lamu dan alif lam ya. jadi penulisan lafzul jalalah secara asal ada alif lamnya ya Allahu ada alif lam ya. kemudian ketika dimasuki lam di awalnya maka penulisannya justru lebih ringkas dari segi penulisannya lebih ringkas seperti ini lillahi jadi tidak ada alif di depannya ya. jadi di situ ada huruf yang dihilangkan ya, di lain waktu insya Allah yang jelas ketika lam masuk pada lafzul jalalah maka penulisannya ya, dari sisi itu ya lebih singkat artinya tidak ada alif di awal lafzul jalalah sehingga ketika menjumpai tulisan seperti ini ya maka membacanya lillahi seperti ya pada alhamdulillahi kan tulisannya seperti itu alhamdulillahi jadi bukan salah tulis mungkin orang mengenalnya tulisan Allah seperti ini ketika ada tulisan yang seperti ini ya diteliti dulu ya bisa memang benar seperti itu seperti ini alhamdulillahi tapi mungkin juga bisa teori juga bisa Tapi yang jelas itu bisa dibaca atau ditulis dengan seperti itu dan itu hanya pada lam kalau ada ba misalnya alifnya tetap ya tadi ada billahi alifnya tetap ada wawu ada ta yang semuanya itu alifnya tetap ada padahal beda jadi alifnya itu tidak ada ketika yang mendahulunya lam itu tadi dalam penulisan Ada yang ditanyakan dari ini? apa? Yang mulku. Mulku. Dia itu. karena itu untuk mudah ya jadi mau kucur masuk isim memang isimnya yang tanda yang empat itu tidak tampak secara jelas tapi asalnya itu mulukun mulukun kemudian diidofahkan pada wati menjadi mulku atau bentuk idofah semacam itu ya mulkus samawati itu semakna dengan al jadi secara asal mulkun dengan tanwin atau kalau sudah diidafahkan dengan as maka mulku itu semakna dengan al-mulku ada alif lam. jadi e, kandanya tidak tampak secara langsung tapi tadi bisa dirunut dari asalnya atau dari maknanya itu tampak Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Terlalu cepat. Karena banyak kata-kata yang sudah berulang kali ya, disebutkan diulang kali, disebutkan diulang kali, maka biasanya kalau disebutkan berulang bacanya agak cepat tapi kalau baru pertama kali mungkin agak pelan-pelan lagi -pelan dibiasakan dilakukan. <clears throat> mungkin untuk malam ini sampai ini ada satu faedah mungkin di kesempatan yang datang saja dibaca belajar insya Allah sekaligus dilanjutkan pada tanda-tanda kitab bisa dibaca dulu dibaca Allah alam untuk malam ini sampai Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an wa